Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah melanjutkan pelajaran kita mengambil faedah dari risalah Al-Usul al tsalatsah Kita telah sampai pada pembicaraan al aslu thalith. Pokok yang ketiga yaitu marifatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam dan kita telah melewati pembahasan nama dan nasab beliau. Kemudian umur beliau, umur sebelum kenabian dan setelah kenabian, senantiasa beliau menyeru kepada dakwah tauhid. Ajakan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala hingga penderitaan, gangguan dakwah dan penghalang-penghalang dakwah, rintangan-rintangan dakwah senantiasa ditemukan oleh beliau hingga kemudian wafatnya paman beliau Abu Talib dan istri beliau Khadijah dan ketika gangguan Quraisy semakin kuat semakin tidak memberikan tempat kepada kaum muslimin maka wa ba'daha umira bil hijrah lalu setelahnya beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrah. Hijrah dari Makkah ini ilal Madinah. Wa ba'daha umira bil hijrah ilal Madinah. Setelah itu Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah mencari tempat yang lebih aman dibandingkan dengan dengan Mekah yang pelakon orang Quraisy semakin gencar dan semakin menekan. Hijrah para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala secara makna hijrah adalah al-intiqal min di syirki ila biladil Islam. Hijrah ini adalah perpindahan dari negeri syirik ke negeri Islam. Latar belakang hijrah adalah karena tekanan-tekanan. Dan tidak lagi kesempatan untuk bisa menampakkan agama. Maka di saat yang demikian, sementara ada alternatif tempat yang lebih aman dan bisa kita pindah ke sana, dan bisa menampakkan agama, maka tertuntut seorang tuh dia hijrah. Dan hijrah sendiri ada dua pengertian. Yang pertama, hijrah tempat. Hijrah tempat adalah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bisa dari tempat yang tidak aman ke tempat yang lebih aman, seperti diantaranya hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Habasyah, Ethiopia, yang dipimpin oleh Raja Nasrani yang adil. Yaitu Raja Najasyi. Bukan negeri Islam. Tetapi tempat ini lebih aman. Maka seandainya seorang dia berada di tempat yang penuh dengan kesulitan-kesulitan dalam menampakkan agamanya. Dan ada tempat lain yang dia bisa pindah dari situ. Maka diperbolehkan dan tertuntut dia untuk hijrah dari tempat yang penuh tekanan, tidak bisa menyelamatkan agamanya menuju kepada tempat yang lebih aman dalam membawakan menyelamatkan agama dia. Yang kedua hijrah. Seperti katakan beliau di sini al-intiqal min biladi syirki ila biladil Islam. Perpindahan dari negeri syirik ke negeri Islam. Negeri syirik atau negeri kufur, biladul kufri, negeri kafir dan negeri Islam. Para ulama memiliki banyak perbedaan, memiliki banyak ungkapan. Di antara yang disampaikan ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalal Uthaymin di antaranya atau yang lainnya bahwa negeri Islam atau negeri muslim negeri di mana secara terang-terangan menampakkan syiar-syiar Islam. Ada sholat jamaah ditegakkan, ada azan dikumandangkan, Jumatan diadakan, ada syiar-syiar Islam di uh, dilakukan. Ini negeri muslim. Negeri yang menampakkan dengan terang-terangan syiar-syiar Islam walaupun boleh jadi belum totalitas syariat Islam ternampakkan di situ. Ada negeri kafir adalah negeri di mana tidak dinampakkan syiar Islam. Azan tidak dikumandangkan. Salat jamaah, salat jum'ah. Ini tidak diberikan kesempatan dengan leluasa. Sehingga yang nampak adalah syiar-syiar kekafiran. Ini negeri kufur. Maka seandainya di negeri kafir, dia tidak bisa menampakkan syiar Islam, ada tekanan-tekanan yang sangat menguat dan ada negeri Islam yang bisa dia pindah ke sana, maka dia pun sangat dianjurkan atau dia bahkan diwajibkan untuk dia ini pindah sebagaimana hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah karena Mekah negeri kafir waktu itu penuh dengan tekanan susah menegakkan agama atau hampir tidak ada kesempatan untuk menampakkan syiar agama sedangkan ada negeri Islam di muslim yang siap menampungnya maka dia wajib untuk hijrah. Kemudian yang kedua hijrah hati. Hijrah hati. Ini sebagaimana diterangkan oleh Nabi saw wal muhajir dan orang yang hijrah adalah man hajara mana Allah anhu, orang yang mereka hijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Hijrah dari syirik kepada tauhid. Hijrah dari bid'ah kepada sunnah. Hijrah dari gelimang dalam perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Ini adalah hijrah dalam pengertian hijrah ini hati, hijrahnya hati. Dan ini yang sangat dan wajib tertuntut setiap kita untuk senantiasa kita hijrah. perkata Nabiullah Ibrahim as "Inni muhajirun ila Rabbi." Inni muhajirun ila Rabbi. Aku hijrah menuju Robku. Meninggalkan ini segala hal yang dilarang oleh Allah menuju kepada segala yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hijrah ada dua macam, hijrah tempat dan hijrah hati. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang hijrah. Setelah kesempatan ini pula, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.